Ya. Tidak mungkin bisa. Dari yang tampak ataupun yang tidak tampak kelihatan. Ya, tidak kelihatan sama sekali. Yang kelihatan mungkin dari nikmat yang antum bisa rasakan dengan panca indera antum semua. Ya. Tapi yang lebih afdol atau yang lebih aula, lebih besar adalah kenikmatan di qalbil insan Allah bawa iman nikmatul iman wa nikmatul islam wa nikmatu talabil ilmi kenikmatan seorang bisa bersabar di atas keislamannya kenikmatan seorang bisa bersabar di atas keimanannya kenikmatan seorang bisa bersabar, berusaha untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan dalam sunnah-sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan begitu dahsyatnya gelombang fitnah, ujian, fitnah maknanya ujian, bala semakin hari semakin besar. Setiap saat bukan bertambah ringan, malah bertambah porsinya, kedahsyatannya. Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam sebuah hadis kata beliau alaihi salatu wasallam badiru bil amali fitanan takita'il lail mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min dunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis yang ma'ruf Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan membimbing Bagaimana dahsyatnya fitnah, bagaimana dahsyatnya ujian yang akan dialami umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Solusinya kata beliau, badiru bil a'mal. Bersegera. Sari. Bersegeralah kalian beramal. Amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala yang terpenuhi dua syarat padanya. الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم beramal dengan amalan soleh dan amalan soleh bukan terbatas dengan sholat zakat haji saum ila akhir la iya birrul walidain iya al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar was sabr iya ifsha'us salam bainakum Iya, melontarkan salam di antara kalian. Beramal kebaikan, yang diremehkan. Terkadang kalau ketemu temannya mungkin iya. benar ikhwah masalah. Iya, lupa. Iya, ilqaus salam. Bainahum. Assalamualaikum. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Badirul bil amali fitanan." Segeralah kalian beramal ketika datangnya fitnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan fitnah tersebut, ujian tersebut, bala tersebut, kakitoil lail mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Sehingga yang namanya malam atau semakin malam semakin gelap. Iya. Awal malam berbeda dengan tengah malam gelap. Rasulullah SAW mengabarkan demikian. Begitu dahsyatnya. Sehingga tidak kelihatan ujian ternyata sedang dialami kaum muslimin. Rumuman merata misalnya. Karena saking samarnya. Ternyata ujian bentuknya. Rasulullah SAW menyebutkan, memisalkan, Yusbihul rajulu mu'minan. Seorang laki-laki kalimat rojul tidak terbatas lagi lagi saja. Iya, terkadang disebutkan dengan lafat ini wa yuradu bihi iya rijal nisa sama sama saja seorang laki-laki di pagi hari dalam keadaan mukmin iya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sahih matalah betul-betul beriman dengan konsekuensi keimanan yang benar kata Rasulullah SAW wa yumsi kafir di petangnya sudah dalam keadaan kafir atau sebaliknya wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir sorenya masih dalam keadaan kafir karena Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi rahman yuqallibuhu kaifa yasha kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguhnya hati seorang hamba itu di antara dua jadi jemar Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa jadi dia seorang kafir di sore harinya wa yusbihu mu'minan. Paginya dalam keadaan mukmin. Tentunya kebaikan. Ala hadisnya gimana tadi? Wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan Anak ulangi. Iya. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Afwan. Anak ulangi. Iya. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Paginya dalam keadaan mukmin, sorenya dalam keadaan kafir. Wa yumsi kafira wa yusbihu la wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya dalam keadaan kafir, paginya dalam keadaan Iya sorenya dalam keadaan mukmin, paginya dalam keadaan kafir. Sama maksudnya. Ya, sama dari sisi sama-sama mengalami kejelekan. Bedanya tadi paginya, sekarang sorenya. Ya, karena ulangi. Ya. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi ya. kafira wa yusbihu mu'minan. Ya. Atau wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Nah, Rasulullah SAW mempermisalkan keadaan yang ya sangat mungkin dan sangat terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Apa alasannya kata Rasulullah SAW di akhir hadisnya? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari perkara dunia. Dunia umum ya. Termasuk di dalam dunia ya perkara-perkara yang kita pakai istilah termasuk dari perkara dunia iya jabatan seseorang termasuk dari perkara dunia barang-barang ya, yang ada di sekitar kita misalnya dari ya, markup maskan markup itu kendaraan maskan itu tempat tinggal dan demikian ya. faktanya ketika seseorang menjual agamanya bisa jadi yang awalnya mukmin kemudian jadi seorang yang kafir naudzubillah nasallallahu dia awalnya mukmin tapi ternyata tergoda dengan sedikit perkara dunia sehingga bisa jadi dengan sebab itu dia mengganti agamanya yang dari yang mukmin jadi seorang kafir kemudian sebagai mukadimah tentunya jazakumullah khairah kepada teman-teman di sini ikhwah sekalian Rasulullah SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas disebutkan oleh al-imam bin Hadi al-Wadi'i dalam sahih al-Musnad mimma malaysa fi sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nas. Belum bisa dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala seorang tidak bersyukur pada manusia. Belum bisa dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia belum bisa bersyukur kepada manusia, kepada saudaranya. Dan tentunya bentuk syukur anak saya di sini yang ya, terima kasih kepada penyelenggara ikhwah yang di sini, teman-teman yang di sini dari sisi apapun yang menyebarkan lewat media yang mengabarkan lewat telepon masalah yang menyebarkan lewat omongan lisan ketemu ngobrol nanti ada iya kegiatan pada maghrib misalnya termasuk kebaikan mandala ala khair kafa'ili Rasulullah SAW barang siapa yang melakukan atau menunjukkan satu kebenaran kebaikan seperti seorangnya atau seperti pelakunya itu sendiri kebaikan itu atau ayat ganjarannya sama seperti orang yang melakukan iya tentunya ya yang di sini pihak uh, pihak kampus jamiah ya, saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan bertemu dengan antum semuanya iya karena ya di tempat atau di hari yang libur hari ahad ya masya Allah masih ada waktu kumpul bareng muajah saling bertatap muka kemudian di tempat yang ya tempat antum belajar belajar ilmu dunia tapi di sisi lain antum berusaha untuk mengambil satu kesempatan satu waktu untuk belajar ilmu agama ad iya Rasulullah SAW menyebutkan orang terbaik iya dari hadis Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wardahu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairukum man ta'alama al-Qur'an wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Lafaz dengan lafaz yang lain khairun nas. Man ta'allama man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah wasallam mengabarkan sebaik-baik dari kalian sebaik-baik manusia adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Sekarang kita nggak belajar Al-Quran, maksudnya tidak dipelajari Al-Quran secara khusus tapi apa yang kita sebutkan adalah kandungan atau apa yang disebutkan di dalam Al-Quran juga di dalam Sunnah Nabi Muhammad saw. Ya. Bukan belajar tafsir secara khusus, tapi apa yang kita sebutkan adalah ucapan para ulama yang disandarkan dengan dalil dengan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim dan apa yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berbahagialah ketika dia dikabarkan sebagai orang yang terbaik, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Tentunya setelah belajar berusaha untuk mengajar, kan? Ya, semangat ihrisu ala ta'limi dinillah subhanahu wa ta'ala semangat dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama tujuannya tentunya untuk mengangkat ketidaktahuan yang ada dalam diri kita sendiri itu yang pertama berusaha untuk mengangkat menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita sendiri itu yang pertama yang kedua berusaha untuk mengangkat ketidaktahuan yang ada pada orang lain, orang terdekat kita, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, teman, iya, teman, iya bareng, ya meskipun di sini atau meskipun nggak di sini misalnya lewat media bisa menyampaikan satu dua, iya, faidah misalnya. Yang jelas Para ulama menyebutkan tujuan seorang itu belajar ya, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Berusaha untuk mengangkat ketidaktahuan yang ada pada dirinya dan juga ada yang ada pada orang orang lain. Walaupun ya. Wallahu taala alam bisawab sebagai mukaddimah dan tentunya tidak butuh perkenalan. Ya. Nanti lambat laun akan kenal sendiri Satu-satu apa namanya sering ngobrol juga kenal insya Allah iya. kalau Mas Ali sudah kenal Mas Fadli yang mana ya? oh sakit loh ya sakit hmm. soalnya di CP nya itu Fadli nanti ya oh Fadil salah Fadil ya sakit sakit apa kalau Yasmin kemudian birri wa taqwa saling tolong menolong bagi kebaikan tentunya untuk membacakan satu kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala iya dengan judul Qawaid al-Arba Qawaid al-Arba iya Wallahu ta'ala lebih bisawab apakah pernah belajar sebelumnya atau belum ya sudah mas yang mata siapa ya Hanif nah mas Hanif pernah dengar kalimat atau pernah dengar nama kitab ini Qawaidul Arba Keluar. baru beli berarti punya Ali iya Alhamdulillah ya ana husnudzon berbaik sangka kepada antum di sini karena permintaan ini datangnya dari pihak KM ya atau pihak yang menyelenggarakan tempat jamiah kampus ini walau ta'ala lebih sop mungkin pernah ada yang sudah pernah baca secara lengkap selesai atau mungkin pernah mempelajarinya di beberapa kali kesempatan misalnya ya tentunya mimbar al-murajaah wal muzakarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzakir fa inna dzikra faul mu'minin. Iya, Allah Subhanahu menyebutkan sendiri dalam Al-Qur'an, fadzakir. Maka ingatkanlah atau maka ingatkan. Beri peringatan hukum asal. Memberi peringatan ya kepada teman, kepada saudara dari perkara yang mungkin pernah dia kerjakan mengingatkan kembali. Fa'in nanti dzikra faul mu'minin. Karena yang namanya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iya tanfa'ul mu'minin. Iya. Bukan tanfa'ul muslimin. Apalagi tanfa'ul kafirin lah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanfa'ul mu'minin bermanfaat bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman dengan konsekuensi keimanan yang benar. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala bi wujudihi wa bi rububiyyatihi wa bi uluhiyyatihi wa kadzalika wa asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengatur, memberikan rizki anak dan yang lainnya. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang pantas berhak hanya disembah lainnya beriman dengan asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dan juga sifat-sifatnya. Ini bentuk konsekuensi keimanan. Keharusan seorang itu ketika dia mengatakan ana mukmin. Iya. Dia mengatakan mukmin fi lisanihi tentunya dia juga harus beriman fi qalbi. Iya. Karena tidak teranggap seorang itu mukmin ketika hanya mengucapkan filisan faqat. Cuma di lisannya saja. Karena para ulama menyebutkan yang namanya iman itu bilisan wabil qalbi wabil jawari Dengan lisan jelas, dengan hati meyakini keimanan tersebut. Yakin betul, bukan cuma melafatkannya saja bijawareh kemudian dia mengaplikasikan keimanannya dengan anggota badannya ya kalau Rasulullah eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat ya tentunya sholat dengan sholat yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu konsekuensi keimanan sehingga ya seorang mukmin tentunya berusaha untuk melaksanakan Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah. Iya. Sehingga kalau sudah ada yang pernah baca sekedar murojaah, mudzakarah, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin ya, ada sesuatu yang terluput dilengkapi atau yang lainnya. Allah taala Kitab yang ada di hadapan kita ini kitab dengan judul Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaid artinya kaidah-kaidah. Jamak dari qaidah. Iya. Ya tentunya kalimat qaidah atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kaidah hampir mirip ya. Istilahnya nyerempet-nyerempet sedikit. Ya karena demikian disadari atau tidak, banyakkan bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab kaidah dari koidah. Iya. Kaidah-kaidah yang empat. Kalau kaidah itu atau koidah tadi ya, itu jamak dari kaidah Qawaid bentuk banyak dari koidah. Koidah sendiri adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam risalah usul fikih beliau ibaratun min jumlatin tashmalu anwa'an min al-ilm Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mendefinisikan kaidah ini adalah ibaratun an jumlatin satu ungkapan dari susunan kata tashmalu anwa'an minal ilmi yang mencakup beberapa jenis ilmu jadi satu kaidah itu bisa dipakai dalam ilmu. Uh, apa namanya? Nahu misalnya, ilmu fikih, ilmu aqidah dan yang lainnya. Iya. Ilmu fikih dan ilmu aqidah bisa. hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ma'ruf tentang niat adalah sebuah kaidah hadis yang diambil darinya satu kaidah Islami tentang niat innamal a'malu bin bin niat wa fil bin niat ya. yang namanya amalan itu terkait dengan niatnya atau yang namanya amalan sesuai dengan niatnya bisa dipakai dalam bab fikih juga mungkin bisa dipakai dalam bab dan iya sehingga mencakup beberapa ilmu satu ungkapan iya karena di sini di sisi lain ada yang disebut dengan bawabit atau bawabit jamaknya ya ini pengenalan istilah karena terkadang para ulama menyebutkan kalimat kaidah jamanya qawaid atau terkadang para ulama menyebutkan kalimat bobit yang bentuk jamaknya bawabit ini memiliki definisi yang berbeda satu dengan yang lain kalau bobit itu ibaratun an jumlatin tashmalu dan minal ilmi yang namanya dobit adalah satu ungkapan dari beberapa kata yang mencakup satu bidang ilmu saja satu jenis ilmu misalnya iya jadi riba fikul lima kini riba itu berlaku untuk setiap apa yang ditakar yang ditakar berlaku padanya hukum-hukum riba ya, seperti apa namanya syair wabur dan yang lainnya tentunya pembahasan riba tidak bisa tidak masuk dalam pembahasan akidah tidak ada dalam pembahasan akidah, pembahasan riba. Iya. Kan antum sering dengar riba, kalimat riba riba ini itu nggak pernah ada di bab uh, nahwu misalnya bahasa Arab atau mustalah hadith atau akidah atau yang lainnya. Iya. Cuma ada di bab apa? Fikih. Iya. Ini yang dikatakan tobit. Cuma satu aja. Tidak bisa mencakup beberapa ilmu yang lainnya. Itu disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab yang Qawaid wa Dhawabit fi Usul Fiqh. Kemudian iya. Ini kita belum masuk ke kitab ya. Belum masuk ke kitab. Tidak masalah. Iya. Sebetulnya apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan. Iya. Betul? Hafizallahu taala ra'ah. Insyaallah gamblang mudah dan jelas. Insyaallah taala. Tapi mungkin sedikit kita tambahkan beberapa faidah, beberapa keterangan-keterangan yang insyaallah berguna bermanfaat. Iya. Mungkin ada yang mau mencatat sebagai tambahan faidah dari apa yang ada di dalam kitab apa antum semuanya karena yang di antum pegang ini yang ada di hadapan antum yang antum pegang sendiri kan iya uh, eh, terjemah iya terjemah kitab iya sehingga tidak mengapa kita tambahkan sedikit tambahan dari yang lainnya mimba bifaidah beliau Syekh Muhammad bin, uh, bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengawali kitabnya dengan kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sering ucapan ini disebutkan, disandarkan ketika seorang ulama menyebutkan atau menulis kitab mereka, mengarang kitab-kitab mereka dengan kalimat basmalah. Iya. Dan mereka pun sepakat bahwasanya apa yang mereka tulis dengan diawali dengan basmalah ini itu tidak lain adalah yang pertama meminta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan iya, menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah iya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala karya masyruh yang disyariatkan. Iya. Berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Ghafur, matalan. Ikfirli, ya Rahimu, irhamni. Ya hafizu ihfazni ila akhir. Demikian. Bismillah dipakai atau ditulis seringnya di awal-awal kitab tadi karena penulis ya, bertabaruk meminta barokah dengan mengucapkan kalimat ini di awal kali tulisannya. Iya. Yang pertama, yang kedua karena Rasulullah Alaihi Wasallam pernah mengirim surat kepada Hirokla, Hirokla, Azim Rum, rajanya kaum Romawi ketika itu. Beliau mengawali dengan Bismillah. Iya. Dalam Sahihain dari Abu Sufyan. Rasulullah SAW menuliskan satu risalah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi ilahi Hiraqla azimir Rum ila akhiril hadis. Beliau Rasulullah SAW ketika mengirim satu surat kepada Raja Hirokla itu diawali dengan Bismillah menunjukkan bahwasanya kalimat ini dicontohkan Rasulullah SAW ketika hidupnya tentunya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala demikian ya ketika dia ikhlas lillahi Subhanahu wa taala hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga dia mencocoki dari apa yang datang dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, "As'alullah al-Karima Rabbal arsyil Azim, Rabbal arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza uhtiya syakara." wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa in haula thalatha fa in haula thalatha kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah beliau meminta as'alu meminta kepada Rabb Subhanahu wa taala yang Maha Karim. Ya. Rabbal arshil Azim. Rabbnya, pemiliknya Arsh yang besar. Ya. An yatawallaka fid dunya wal akhirati. Agar menjadikan dirimu dekat sebagian kalimat al-walayah kalimat al-walayah bi fathi al-waw dengan bi fathah wawnya ya walayah bukan wilayah ya. Yeah. karena yatawallaka itu maknanya walayah ya. secara asal bahasa Arab sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam sebuah hadis al-hiku al-faraid bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin Rasulullah SAW menyebutkan kalimat li aula walayah itu sendiri maknanya dekat al-hiku al-faraid gabungkanlah iya yeah perkara-perkara yang wajib dari perkara-perkara yang diwariskan bi ahliha kepada orang atau pada keluarganya fama baqiya ketika ada yang sisa fahuwa li aula maknanya li akrab rajulin dakarin seorang laki-laki dari kalimat ini bahwasanya kalimat ya itu maknanya dekat. Maksudnya dari kalimat an yatawallaka fid dunya wal akhirati ya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, dengan taufiknya. Iya. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan dekat. Iya. Allah Subhanahu wa taala sifatnya antara lain dekat. Memiliki sifat dekat qurbullah subhanahu wa taala. Dekatnya Allah subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa taala. Jangan digambarkan dekatnya Allah subhanahu wa taala seperti dekatnya makhluk dengan makhluknya. Iya. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala disifati dengan sami' mendengar wal basir melihat seorang yang fitrahnya selamat yang sehat tidak mungkin tidak mungkin tega menyamakan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada makhluknya. Tidak mungkin. Itu yang fitrahnya selamat, salimah, salimatul fitrah. Sama kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya tidak sama dengan kedekatan makhluk dengan makhluk yang lain. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna tidak bisa disamakan dengan makhluknya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ayat ini menjadi dasar menjadi pondasi ketika kita melewati nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini menjadi hukuman, oh, bukan hukuman, dasar hukum. Kalau hukuman salah. Ya. Dasar hukum. Maksudnya kalau kita melihat ayat Ya Allah, tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan digambarkan tangan Allah seperti tangan makhluknya. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam keadaan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Tergambar tidak mungkin ada yang sama dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan melihat. Sehingga pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan penglihatan makhluknya dan seterusnya. Iya. Ini penting. Iya. Penting diketahui karena dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ini itu yang berselisih kita ngomong perselisihan. Seru ya? Tidak. ikhtilafu umati rahmah bukan hadits sahih sedikit pun. Rasulullah SAW katanya menyandarkan semua ikhtilafnya umatku ini rahmah, rahmat istilahnya kasih sayang berarti lah iya tidak demikian Rasulullah SAW mengatakan la tajtami'u ummati ala dolalah tidak mungkin umatku ini bergabung dalam satu kekeliruan dalam masalah agama sehingga perselisihan dalam masalah agama bukan rahmah tapi kalau berbeda pendapat berbeda pemahaman dalam sebuah hadis dalam pembahasan fikih mungkin iya yeah. dalam pembahasan fikih para ulama madhab pun berbeda sama para sahabat juga demikian berbeda terkait dengan masalah ahkam terkait masalah ahkam adapun masalah-masalah yang sudah menjadi perkara ya yang dasar hukumnya jelas Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada perkara istihadiah di sana para sahabat pun tidak pernah berselisih pada itu, ya para sahabat pun dari kalangan Abu Bakar Umar Utsman kadalika Ali Abdurrahman bin Auf dan yang lain semuanya para sahabat tidak pernah berselisih dalam masalah akidah dan yang kita bahas ini masalah akidah iya ijma' sahabat para sahabat pun bersatu dalam ucapannya terkait masalah ini babul aqidah. Tadi yang katakan bahwasanya perkara mengenal nama dan sifat juga mengimaninya ternyata yang berselisih itu oh, iya. yang berselisih itu iya itu dari kalangan kaum muslimin iya dari kalangan kaum muslimin ya Allah taala alam bisawab ya demikian sunatullah sesuatu yang memang akan terjadi di akhir zaman sehingga tadi ya bahwasanya apa yang beliau sebutkan kalimat bismillah ini kita respect lagi di ke depan lagi kalimat bismillah atau basmalah ini beliau cantumkan di awal itu sebagai bentuk tabaruk mengambil barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai iya, bentuk mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kalau nggak salah jamaah sudah masuk waktu isya. Iya. Kalau mau adzan adzan dulu atau sholat langsung sholat atau gimana terserah. Bada isya diteruskan. Iya. Insya Allah bada isya kita lanjutkan masih dengan pembahasan yang sama. Binilai subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم بالصواب تفضلوا بارك الله